Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Kita masuk pada pembahasan wa qad ja'at nususun katsiratun ta'muru bil ittiba wa tuhadhdhiru minal ibtida wal ihdath fid din. Telah datang banyak nas ini banyak ini ayat maupun hadis yang memerintahkan untuk itiba dan memperingatkan dari tidak membuat-buat bid'ah perintah untuk itiba mengikuti nabi dan memperingatkan dari bid'ah bid'ah dalam perkara agama jadi bid'ah itu ada dua bid'ah dalam perkara dunia bid'ah dalam perkara agama kalau bid'ah dalam perkara dunia itu semuanya ini berkaitan dengan maslahat kehidupan dan tidak masuk dalam bid'ah yang dicela. Tidak masuk dalam bid'ah yang dicela. Bid'ah yang dicela adalah bid'ah dalam masalah agama. Sehingga para ulama memberikan definisi bid'ah tariqatun fiddin mukhtara'atun tudhahi syar'iyyah yuksadu bisuluki 'alaiha atabut lillahi subhanahu wa ta'ala al mubalaghah fi tabut lillahi subhanahu wa ta'ala bid'ah adalah tariqatun fid tariqah dalam perkara agama sehingga tidak masuk dalam definisi ini perkara dunia maka kalau kemudian membantah bid'ah atau mencela penjelasan masalah bid'ah dianggap dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit bid'ah. Kemudian dia alah, ada alihkan kepada perkara dunia. Bapak Ibu listrik dulu zaman Nabi ada enggak? Enggak ada. Besok PLN bubar. Ini adalah hanya pantan konyol orang yang mereka tidak memahami hakikat apa yang dijelaskan oleh para ulama. Dalam urusan dunia, antum alamu bi umri duniakum dan itu kebutuhan manusia. Tanpa agama, antum gremet golek pangan nggak? Tanpa seandainya nggak ada rasul yang datang, antum kira-kira tetap aktivitas cari makan nggak? Berkembang nggak teknologi? berkembang tanpa rasul orang mikir untuk bagaimana dia memenuhi kebutuhan hidupnya walaupun tanpa bimbingan rasul maka seperti orang-orang Rusia, Cina yang ateis, yang tidak bertuhan, yang mereka karena memang dunia tuntutan hidup yang mereka akan melakukan apa yang mereka butuhkan termasuk iwan-iwan yang mereka juga bisa bertahan dengan kadar yang Allah telah berikan pada kemampuan hewan agama ini bukan untuk membimbing bagaimana caranya buat mobil, tanam pertanian, kemudian kehutanan, kemudian kedokteran. Tapi agama untuk membimbing cara hidup yang benar sampai nanti selamat di akhirat. Bagaimana cara hidup yang benar, punya keyakinan yang benar, itu adalah wilayah daripada agama. Sehingga ritual-ritual agama asalnya tidak ada kecuali ada dalil dan ada contoh yang memberikan contoh tentang ini amalan tersebut. Ah, di antara nas-nas yang memerintahkan kita itiba dan memperingatkan dari bid'ah di antaranya adalah ayat ini. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran Sungguh telah ada bagi kalian pada diri Nabi Oswah contoh yang baik bagi orang yang mereka menginginkan Allah yang ingin bertemu dengan Allah selamat dari Allah dan dia betul-betul ingin selamat di yaumul akhir dan dia banyak ingat kepada Allah taala Nabi adalah sosok anda menjadi apapun, Anda akan mendapatkan sosok Nabi sebagai teladan. Anda menjadi panglima atau kepala negara, Nabi adalah kepala negara. Anda panglima perang, Nabi adalah panglima perang. Anda suami, Nabi adalah suami. Anda yaitu memimpin keluarga, Nabi memimpin keluarga. Anda bertetangga dengan dengan orang kafir, Nabi bertetangga dengan orang kafir. Kemudian Anda guru Nabi adalah guru, ini dai, muallim yang mengajar, berdakwah, Anda dai, guru, Nabi adalah guru dan dai juga. Sehingga apapun Anda akan mendapatkan contoh dari Nabi tentang bagaimana yakni menjalani kehidupan dengan benar. Sebagaimana ketika Anda saudagar, pedagang, Nabi juga pedagang. Tidak akan akan tapi tidak akan mencontoh Nabi, tidak akan menjadikan Nabi sebagai uswah kecuali orang yang mereka punya harapan bertemu Allah, dia ingin sukses kampung akhirat dan dia ingat kepada Allah dengan ingat yang banyak. Demikianlah firman Allah wa ma'atakum rasulu fakhudu wa manakum fantahu apapun yang Nabi sampaikan ambil yang dilarang maka <coughs> tinggalkan Ibnu Mas'ud pernah mengingkari orang yang bertato atau orang yang uh, dia melakukan tato dan semisalnya mengeri alis lalu wanita ini protes mana dalam Quran nggak ada larangan ini semuanya nggak ada laknat ini semuanya kata bin Mas'ud ada kata wanita ini saya sudah buka dari cover depan sampai cover belakang Quran nggak ada yang bunyinya melarang perbuatan itu kata Ibnu Mas'ud apa kamu tidak membaca ayat wa ma'atakum rasulu fakhuduhu wa manhakum anhu fantahu ini adalah ayat yang memerintahkan kita untuk mengambil apa yang diajarkan oleh sampaikan Nabi dan Nabi melaknat al-wasimat al-matausiat al-matausimat dan seterusnya ini adalah orang diantara yang dilaknat oleh Nabi. <clears throat> Demikian pula diantara tanda kecintaan seorang hamba kepada Allah adalah itiba kepada Nabi. Qul in kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah. Terus sekarang minas sunnah. Baca. ومن السنة أحاديث كثيرة منها قوله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا udah terus وقوله صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي Aku tinggalkan di tengah kalian dua perkara yang kalian selamanya tidak akan pernah tersesat setelahku in tamasaktum bih selama kalian berpegang teguh dengannya yaitu kitab Allah wa sunnati kitab Allah Quran dan sunnahku yaitu hadis Nabi Terus wa sallallahu alaihi wasallam man amila amalan laisa alaihi amruna huwa raddun. Ya, barang siapa yang beramal yang amalan itu tidak ada perkaranya dalam agama kami, maka amal itu tertolak. Ada man amila amalan, man ahdatsa, ada yang man amil amalan, amal apapun yang dia lakukan yang tidak ada tuntunannya man ahdasa fi amrina hadza mengada-ada konseptornya maupun pelakunya semuanya tertolak dia sebagai konseptor bid'ah atau dia praktisi bid'ah pelaku bid'ah semuanya tertolak terus وقد أمر الله سبحانه وتعالى الأمة بالاجتماع واتحاد الكلمة على أن يكون الأساس لهذا الاجتماع هو الاعتصام بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وقد أمر الله الأمة Allah telah memerintahkan umat ini untuk bil ijtima untuk bersatu. Bersatu watihadil kalimah dan ya ini menyatukan kalimat. Tetapi persatuan dengan koidah ikhwan yaitu ala ayyakun al asas liadal istima dan hendaknya menjadi dasar persatuan itu adalah al-i'tisam bi kitabillah berpegang teguh dengan kitab Allah dan sunnah Rasulullah SAW bukan asal bersatu persatuan yang eh, persatuan yang dia meniadakan atau tanpa memandang prinsip-prinsip mereka ini adalah persatuan ala Yahudi persatuan yang dimurkai oleh Allah Ta'ala orang Yahudi kata Allah tahsabum jami'an wa qulubum syatta mereka nampak doirnya adalah bersatu hatinya centang perenang Allah tidak menginginkan persatuan ala Yahudi kayak gitu tapi persatuan yang hendaknya dibangun di atas etesom bikitibaya bikitabillah wa sunnah nabi persatuan yang kemudian tanpa memperhatikan akidahnya manhajnya tidak memperhatikan tentang ini berbagai berkaitan dengan dasar-dasar keyakinan mereka ini akan menjurus pada persatuan model Yahudi ada yang Allah inginkan adalah etesom persatuan di atas kitab dan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang hal ini di zaman kita akan dilecehkan dan kemudian mereka membuat koida, yaitu nata'awan bimata fakna kita bekerja sama dalam perkara yang kita sepakati dan kita saling memberikan udur bimaktalafna dalam perkara yang kita ikhtilaf Kaidah ini bisa benar bisa salah. Benar kalau ikhtilafnya itu ikhtilaf yang memang ikhtilaf tanawu, ikhtilaf bainal mustahidin, ikhtilafnya para ulama mustahidin. Bukan semua ikhtilaf. Kalau semua ikhtilaf kemudian kita saling memberikan udur, tauhid syirik ikhtilaf. Sunnah bid'ah yang jelas-jelas bid'ah ikhtilaf. Nanti semuanya ikhtilaf lalu kita memberikan udur semuanya ke kuburan nggak apa-apa minta kuburan nggak apa-apa lakukan beta ini nggak apa-apa nggak apa-apa nggak apa-apa anda sholat subuh bareng iya sholat lima waktu iya kita yang penting ada kecocokannya kita bersatu yang ikhtilaf nggak usah dibahas nggak bisa ini adalah uh, ya ini kaidah yang diletakkan dalam rangka untuk dia yaitu mementingkan persatuan tanpa memperhatikan yaitu kaidah yang asas masalah akidah dan prinsip-prinsip yang sangat penting akhirnya tidak tidak boleh bicara ikhtilaf nggak boleh bicara tawasul, nggak boleh bicara bid'ah, nggak boleh bicara yang dianggap ikhtilaf oleh mereka, sehingga boleh bicaranya yang hal yang eh, menjadi kesepakatan ya ini akan memunculkan kemungkaran-kemungkaran besar dengan mendiamkan syirik, bid'ah, khurafat segala macam semuanya kemudian dianggap ini diperbolehkan terus ونهى عن التفرق وبين خطورته عن على الأمة وليتحقق هذا الأمر فقد أمرنا بالتحاكم إلى كتاب الله في الأصول والفروع ونهينا عن كل سبب يؤدي إلى التفرق wanaha anit tafarruq dan Allah dan Nabi telah menjelaskan tentang larangan telah matanya telah melarang tafarruq dan telah menjelaskan tentang khuturatahu bahayanya tafarruq di tengah-tengah umat ini <coughs> dan kita diperintahkan agar betul-betul bertahkim dengan kitab dan sunnah fil usul wal furu' dalam seluruh perkara baik yang usul yang dasar yang pokok yang prinsip maupun yang furuk atau yang cabang wanuhina an kulli sababin yu'addi ila tafarruq dan kita dilarang untuk melakukan sebab-sebab yang bisa menjadikan umat ini tafarruq berpecah belah sehingga sekecil apapun yang akan bisa merekatkan umat Islam hendaknya dilakukan sekecil apapun yang bisa membuat umat ini retak hendaknya dihindari dan yang paling besar menyebabkan umat tafaruk adalah al bidah ini bid'ah yang buat orang kemudian berpecah belah dari agama Allah taala karena nggak mungkin ahli tauhid kemudian bersatu dengan ahli syirik Gak mungkin orang yang mereka memelangi bid'ah akan bersatu dengan alul bid'ah sehingga penyebab tafaruk yang terbesar adalah diantaranya adalah uh, bidah al bidah terus Qala Allah Ta'ala wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ya, perintah Allah berpeganglah dengan tali Allah agama Allah semuanya jangan-jangan pecah belah. Itisam dulu baru kemudian bersatu. adapun bersatu di atas kebatilan maka tidak ada perintahnya وحبل الله هو عهد الله وهو القرآن كما قال المفسرون وقد أمر الله بالجماعة ونهى عن الفرقة والاختلاف كما قال تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا Hablullah adalah ahdullah perjanjian Allah dan perjanjian Allah adalah Al-Quran Yaitu Al-Quranul Qur'an Kirim Perjanjian Allah dengan hamba Untuk hamba meniti Atau memegangi tali agama Allah Al-Quranul Qur'an Kirim Sebagaimana perkataan Al-Mufassirun Waqad amar Allah bil jamaah dan Allah telah memerintahkan kita berjamaah dan wanaha anil furqah melarang kita dari furqah wal ikhtilaf dan ikhtilaf yang ikhtilaf yang akan menimbulkan furqah kama qala ta'ala wa ma rasul fakhuduhu wa ma fantahu terus وهذا شامل لأصول الدين وفروعه الظاهرة والباطنة وإنما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم يتعين على العباد الأخذ به واتباعه ولا تحل مخالفته وأن نص رسول الله صلى الله عليه وسلم على حكم شيء كنص الله تعالى لا رخصة لأحد في تركه ولا يجوز تقديم قول أحد على قول الله قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون Ayat ini wahada syamilun li usuliddin. Jadi <coughs> ayat ini mencakup semua pokok-pokok agama itu mengikuti Nabi atau mengambil ajaran Nabi mencakup dalam semua pokok-pokok agama dan furuknya dan cabang-cabangnya yang bahir maupun yang batin dan sesungguhnya telah datang dari Nabi SAW yang mewajibkan kepada hamba untuk mengambil apa yang Nabi ajarkan dan itiba dengan apa yang Nabi telah ajarkan dan tidak boleh mukhalafatuh tidak boleh menyelisihinya wa anna nasa Rasulullah SAW ala hukmi syai' karena silah dan apa yang dinaskan oleh Nabi dalam satu hukum dalam satu perkara itu seperti nasnya Allah Artinya tidak boleh dibedakan antara Quran dan Sunnah. Kalau Quran wajib, kalau Sunnah, kalau hadis hanya Sunnah. Kalau larangan Quran haram, larangan hadis hanya makruh. Enggak ada bedanya antara Quran dan hadis. Dua-duanya adalah dari Allah Taala. Utitul kitabah wa mislau ma'ah. Aku diberi Allah kitab dan aku pun diberikan kitab yang semisalnya yaitu as-sunnah sehingga kebutuhan pendalilan keduanya itu bersama-sama Quran dan Sunnah tidak boleh ditinggalkan salah satu di antara keduanya dan memiliki status kekuatan hukum yang sama apa yang diharamkan Nabi adalah apa yang diharamkan oleh Allah Ta'ala ma Rasul ma Allah apa yang Allah Nabi haramkan itu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala.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 Allah dan kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana ayat Ya ayyuhalladzina amanu Allah wa atiur Rasul wa ulil amri minkum. Ketika perintah kepada Allah atiu, perintah kepada Rasul atiu yang menunjukkan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya mutlak, tidak boleh ditawar-tawar. Wa ulil amri minkum tanpa atiu menunjukkan taat kepada ulil amri itu muqayyad bersyarat selama ketatanya tidak menyelisih ketatan kepada Allah dan Rasulnya. Adapun seandainya ketatan kepada Allah kepada ulil amri itu berselisih dengan ketatan kepada Allah dan Rasulnya, tidak boleh kita mentaati ulil amri. Bukan berarti tidak taat itu memberontak. Beda ikhwan antara tidak taat dan memberontak. Tidak taat kemudian ditangkap, eh, dicambuk, dia bersabar atas kedoliman penguasa Adapun memberontak dia keluar khurut melakukan penentangan dan kemudian menggerakkan kekuatan untuk menentang penguasa. Berbeda antara tidak mentaati dengan dia ini khurut. Kalau khurut jelas tidak mentaati. Kalau tidak mentaati belum tentu khurut. Dia tidak mentaati dan dia bersabar dengan perlakuan penguasa dalam rangka menegakkan kebenaran Fa'in tanasatum fi syai'in ilallahi wa rasul. Kalau kamu berselisih dalam satu perkara, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya itu kalau kalian betul-betul beriman kepada Allah dan hari akhir wa dhalika, khairun wa asanu tawila itu semuanya adalah eh, ini lebih baik dan uh, segala akibat yang akhir yang baik adalah mengembalikan kepada Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. قال ابن كثير أطيعوا الله فاتبعوا كتابه وأطيعوا الرسول أي خذوا سنته أي اتبعوا سنته وأولي الأمر منكم أي فيما أمروكم به من طاعة الله لا في معصية الله فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق Ya. Al-Imam Ibnu Katsir menerangkan ati Allah ikutilah kitabnya. Atau Rasul ambillah sunahnya atau ikuti sunahnya. Ulil amri minkum yani fima Amaru bihi min taatillah la fi maksiatillah. Apa yang diperintahkan ulil amri kalau dia mentaati Allah dan bukan maksiat kepada Allah baru boleh taat. Kalau tidak taat kepada Allah enggak boleh taat. Fa inna la ta'ata li makhluqin zatil khaliq karena sungguh tidak ada ketaatan pada makhluk dalam hal maksiat kepada Allah al-Khaliq. Sedangkan kalimat fa in satu musyai'in wardu ila Allah ila ini ay eh, ila kitabillah wa sunnati rasulih. Wa hadza amrun min Allah. Dan ini merupakan perintah dari Allah taala bi anna kulla syai'in <coughs> tanasa'an nas fihi min usridin wa furu'i annahu eh, yuraddu al-mutanasi fihi ila kitab wa sunnah. Karena sungguhnya apa yang diperselisihkan oleh manusia dalam perkara agama ini baik usulnya atau furuknya maka hanya nyurut dikembalikan al mutanasa apa yang diperselisihkan itu ilal kitab wa sunnah kepada kitab dan sunnah terus kama qala ta'ala wa makhtalaftum fihi min syai'in fa hukmuhu فما حكم فيه الكتاب والسنة وشهد له بالصحة فهو الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال Wa makhtalaftum fihi min syai' fa hukmu ila Allah. Ayat di atas kawan perintah untuk mengembalikan perselisihan kepada Allah dan Rasulnya seperti yang kita terangkan kemarin pasti akan didapatkan jawabannya. Seandainya mengembalikan perselisihan kepada Allah dan Rasulnya itu nggak dapat jawabannya, itu namanya perintah sia-sia. dan Allah jauh daripada hikmahnya yaitu memberikan perintah untuk melakukan sesuatu yang tidak mendapatkan hasilnya apapun yang kalian perselisihkan maka hukumnya itu kembalikan kepada Allah Ta'ala maka apa yang ditetapkan Allah dalam kitab dan sunnah wasyaidah lau bisihah fawal haq apa yang telah ditetapkan dalam Quran dan sunnah kemudian dipersaksikan kebenarannya oleh ini Al-Quran dan Sunnah maka fawal hak ini adalah perkara yang hak fama dabat al haq maka tidak ada lagi setelah kebenaran kecuali kebatilan yang batil adalah yang menyelisih al-haq yang telah diajarkan oleh Allah Ta'ala Walihada qala ta'ala juga Allah berfirman in kuntum tu'minu billahi wal yaumil akhir. Itu kalau kalian beriman kepada Allah dan mulai akhir. Jadi eh, rutul fasla fil khusumat wal jahalat ilal kitab was sunnah. Kembalikanlah ya ini semua permasalahan, perselisihan kalian, permusuhan kalian dan kebodohan kalian, ketidaktahuan kalian kepada kitab dan sunnah waman lam yar waman layar si yarji ilaihima fi dzalika falisa yu'min billahi wal yawmil akhir orang tidak mau mengembalikan perkaranya pada Quran dan sunnah menunjukkan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir ثم إن الله قد ذم التفرق ونهى عن الطرق والأسباب المؤدية إليه وأنه من أعظم أسباب الخذلان في الدنيا والعذاب في الآخرة قال تعالى ولا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه قال ابن عباس تبيض وجوه أهل السنة والجماعة وتسود وجوه أهل البدعة والفرقة tafarruqah. Kemudian summa inallah qad dzammal tafarruq. Lalu Allah telah mencela perbuatan tafarruq. Bagaimana celaan Allah awanah an turuq al asbab al muadiyah ilaih. Dan Allah telah melarang pula yaitu semua jalan yang menjadi sebab untuk terjadinya tafarruq wa naumin a'dhami asbabil khidlan fid dunya wal adzab fil akhirah sedangkan dan tafarruq ini merupakan sebesar-besar sebab termasuk di antara sebab terbesar yang menjadikan umat ini terhina di dunia dan akan menjadikan orang itu teradab di akhirat kelak adalah karena sebab menyelisihi ajaran Allah dan ajaran Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam dan Allah katakan walatakunu kaladina kalladina kamu jangan seperti orang-orang yang berpecah belah waqtalafu di di majahumul bayinat dan berselisih ketika telah datang kepadanya bayinat. Kini tanda bukti keterangan Ulaika lahum adzabun adzim. Mereka itulah orang yang mendapatkan azab yang sangat pedih. Yauma tabyaddu wujuhun wa taswatu wujuh. Pada hari muka berseri Kemudian eh, ada muka juga yang menghitam. Kata Ibn Abbas, tabyaddu wujuhun ahlus sunnah. Wajah yang berseri yang putih adalah ahlus sunnah wal jamaah wataswatu wujuhun alul bidah wal furqah sedangkan orang yang sangat ngeri atau orang yang mereka ini menghitam wajahnya adalah alul bidah wal furqah wa qala ta'ala innal ladhina farraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum fi syai' innama amruhum ila Allah thumma yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun Sesungguhnya orang-orang mereka mencabla agamanya dan mereka bergolong-golong kamu nggak campur tangan dengan mereka ya Muhammad kamu nggak urusan dengan mereka sesungguhnya perkara mereka semuanya kembali kepada Allah nanti Allah akan memberitakan semua perkara orang-orang yang mereka lancang berbuat buruk dan ini melakukan kesalahan atau menyimpang dari agama ini terus وقال صلى الله عليه وسلم ألا إن من كان قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على اثنين وسبعين ملة وإن هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين ملة اثنتان وسبعون في النار وواحدة في الجنة وهي الجماعة ya udah udah kita terjemahkan kemarin terus فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بافتراك أمته على ثلاث وسبعين فرقة اثنتان وسبعون في النار وواحدة في الجنة والتي في الجنة هي التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم ما أنا عليه وأصحابي dan Nabi telah mengkhabarkan bahwa ifrakul ummah menjadi 73 itu adalah apa yang telah dikabarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Kemudian yang dua finar, yang satu di neraka, yang dia satu di jannah. Sedangkan yang satu di jannah itu adalah Nabi terangkan siapa itu ma'ana ali washabi. Apa yang aku di atasnya dan para sahabatku. Agama yang dianut oleh Nabi dan para sahabatnya. Ini yang dikatakan Firqatul Najiyah, kelompok yang selamat dari ancaman adab neraka kepada 72 golongan yang lainnya. وإن من أسباب هلاك الأمم السابقة هو التفرق وكثرة الاختلاف لا سيما الاختلاف في الكتاب المنزل عليهم وقد حذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك فقال ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم yeah. Di antara sebab min asbabi halakil umam asabiqah, di antara sebab hancurnya umat yang terdahulu adalah atafarruq wa kasratul ikhtilaf adalah berpecah belah dan banyaknya perselisihan. La siyama al-ikhtilaf fil kitab al-munazzal alim. Tidak terkecuali atau lebih-lebih ikhtilaf terhadap Al-Qur'an, penyelisian terhadap Al-Qur'an yang diturunkan oleh Allah Taala. Waqad hadarana Rasulullah sallam dan bahkan Nabi telah memperingatkan kita semuanya dari hal perbuatan perpecahan ini. Daruni matarak tukum, Biarkan apa yang aku tinggalkan untuk kalian. Jangan berdalam-dalam bertanya, nanti kalau jawabannya turun bisa memberatkan orang yang bertanya. Itu zaman turunnya wahyu Adapun setelah wahyu tidak turun, maka hendaknya orang banyak-banyak bertanya kepada para ulama tentang agamanya. Jangan sampai dia bodoh tentang ini agamanya. Nabi telah uh, dan Nabi telah meringatkan kita dari iftirak ini. Daruni mataraktukum. Biarkan apa yang aku tinggalkan untuk kalian. Fa inna ma halaka man kana qablakum kasrati su'alihim wa ikhtilafihim al anbiya'ihim. Sesungguhnya yang menghancurkan orang-orang sebelum kalian itu adalah banyaknya pertanyaan mereka kepada para nabinya dan pertanyaan yang pertanyaan yang tidak butuh, pertanyaan yang tidak mutu-mutu. Pertanyaan uh, ketika itu silahkan kalian yang mau tanya silahkan tanya. Ada yang tanya ya Rasulullah unta saya di mana? Ada lagi yang tanya ya Rasulullah bapak saya di mana? Sampai membuat Nabi ya ini nggak senang dengan pertanyaan mereka itu. Karena pertanyaan-pertanyaan yang apabila kemudian dijawab oleh Nabi bisa membuat mereka bersedih. Maka turun ayat larangan bertanya kepada Nabi dalam hal yang tidak mereka ya ini butuhkan yang bisa yang bisa menyusahkan kalian dan bertanya di zaman turunnya wahyu sangat berbahaya kalau sampai Allah menurunkan hukum berkaitan pertanyaan seseorang Nabi katakan itu bisa menjadi bagian daripada dosa yang dia lakukan yang memberatkan orang lain dengan sebab pertanyaan yang dia sampaikan maka sedikit sekali pertanyaan para sahabat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Adapun pertanyaan di sini pertanyaan yang yang bisa membuat orang celaka. Bertanya bertanya itu macam-macam. Ada pertanyaan wajib, pertanyaan tentang agama yang dia tidak paham wajib. Ada pertanyaan yang akan merusak dia seperti mempertanyakan tentang sifat-sifat Allah ditanyakan sampai hakikatnya dia bahas mendetail nanti justru menyesatkan dia atau pertanyaan untuk menjatuhkan gurunya diuji sehingga untuk memperlakukan mempermalukan di depan para tulap ini pertanyaan yang tidak diperbolehkan atau pertanyaan yang kacau pertanyaan yang ini tidak ini manfaat ini termasuk ini ada pertanyaan perlu untuk diperhatikan banyak bertanya itu akan bisa menjadi masalah dan penyelisihan mereka kepada para nabi ini menjadi sebab kehancuran umat termasuk kaum muslimin pelajaran perang Uhud adalah sebab kaum muslimin menyelisih nabinya tidak memperhatikan wasiat nabinya wajuilat adzillatu wasighar alaman khalafa amri dijadikan yakni adzillah kehinaan dan kerendahan menimpa kepada orang yang menyelisih kami kata Nabi, apa yang aku larang pada kalian, jauhi. Apa yang aku perintahkan pada kalian, lakukan semampu kalian. Terus. وإن طريق الخلاص من الفرقة والاختلاف هو باتباع طريق الفرقة الناجية المنصورة وهي الجماعة وهم الذين يسيرون على وفق منهج, منهج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لا يعدلون عن ذلك ولا يحيدون عنه إن طريق الخلاص هو اتباع سلف صالح قولا وعملا واعتقادا وعدم مخالفتهم أو الشذوذ عنهم Kemudian beliau mengatakan wa inna tariqal khulas minal furqa wal ikhtilaf sesungguhnya jalan keluar atau solusi dari munculnya perpecahan dan ikhtilaf adalah bittibai tariqil firqati najiyah al mansurah wa al jamaah dengan cara itiba mengikuti jalannya firqatu najiyah al mansurah yaitu al jamaah wa humul ladzina yasiruna ala wafqi manhaji nabi wa ashabi mereka inilah orang-orang yang mereka berjalan mencocoki jalan hidupnya dengan apa yang diajarkan oleh nabi dan para sahabatnya yadiluna an andalik tidak menyimpang tidak berpaling menyimpang dari siratal mustaqim la tahiduna anhu dan tidak melakukan penyimpangan la ini penyimpangan dari jalan yang lurus Inna tariqal khulas wa itibau salaf.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 sejelek tempat kembali bagi mereka fattiba'u sabilil mu'minin wahum sahabatu wa atba'uhum minal a'immatil mahdiyin bi ihsan huwa sabilun najah dan dimaksudkan dengan ittiba wa fattabi sabilal mu'minin fattiba'u sabilil mu'minin mengikuti jalannya mu'minin al mukminun yang maksudnya adalah as sahabah wa atba'uhum min al aimma eh, al kal mahdiyyin bi ihsanin yaitu para sahabat dan para pengikutnya mereka dari kalangan imam-imam yang mendapatkan petunjuk mengikuti para sahabat dengan cara yang baik huwa sabilun najah beragama dengan cara seperti ini taat Allah taat Rasul kemudian mewarisi atau melihara ajaran Nabi dengan mengikuti paman para salaful ummah inilah yang ini terbaik bagi umat ini jalan keselamatan yang akan mengantarkan dia selamat dari segala kesatan terus والاتباع إنما يكون صحيحا بثلاثة أمور تتلخص مما سبق من النصوص وهذه الأمور الثلاثة هي الأول الاعتصام بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والاتباع sedangkan itiba itu innama yakunu sahihan baru akan menjadi itiba yang benar kalau dia ada tiga perkara berikut ini yang ringkasnya <coughs> yang merupakan ringkasan dari semua nafsu telah berlalu tiga perkara ini apa satu iktisam bikita bila wa sunnati rasuli betul-betul berpegang teguh dengan kitab Allah dan dengan rasulnya sallallahu alaihi wasallam yang kedua ada mutafarruq wal ikhtilaf fil kitab wa sunnah tidak berpecah belah dan tidak ini ikhtilaf tidak menyelisih kitab dan sunnah yang ketiga ayakuna tiba ayakuna tiba ul kitab wa sunnah muqayyadan hendaknya dalam mengikuti kitab dan sunnah itu diikat dengan uh, ikatan apa bifahmi salafis salih dengan ikatan pemahaman para salafus salih la bifahmi ghairihim bukan dengan pemahaman selain salafus salih sehingga dilihat benar pendapatnya para salaf bagaimana itu akan menjadi rujukan bagi kita semuanya dalam jadi beragama dan bersatu dengan kaum muslimin. Terus. هذا وإن من لوازم الاتباع ترك الابتداء في دين الله وقد تقدم جملة من النصوص الشرعية التي تأمر بالاتباع وتحذر من الابتداع وقد بشر النبي صلى الله عليه وسلم المتمسكين بسنته بأعظم بشارة وأكبر مقصد يطلبه كل مؤمن ويسعى إلى تحقيقه من كان في قلبه أدنى مسكة من إيمان ألا وهو الفوز بالجنة والنجاة من النار Hada inilah pembahasan tentang masalah atau itiba itu akan menjadi benar dengan tiga perkara itu. Wa inna min dimil itiba. Adapun di antara klasiman itiba adalah tarkul ibtida fidinillah. Meninggalkan membuat-buat perkara yang baru, meninggalkan melakukan bid'ah. Tarkul ibtida fidinillah dalam hal agama Allah. Wa qad taqaddam jumlatun minan nusus asyariyah allati ta'muru bil itiba telah berlalu sejumlah dari nas-nas syar'i tentang perintah untuk itiba wa tuhadziru minal ibtida dan telah datang pula peringatan untuk agar kita memperingatkan orang-orang yang mereka membuat bid'ah Waqat basara Nabi sallam al mutawasiki Nabi sunnati dan Nabi telah memberikan kabar gembira kepada mereka yang betul-betul berpegang teguh dengan sunnah nabinya bi Allah bisyarah dengan kabar gembira yang sangat besar dan sebesar-besar yang diinginkan oleh orang yang mencarinya setiap mukmin akan berusaha untuk mendapatkannya dan apabila dalam hatinya itu ada secercah cahaya saja dari iman dia akan mendapatkannya apa itu al fawzu bil jannah ini berbahagia dengan surga wan najah minan nar dan selamat dari neraka dan tidak akan masuk surga kecuali nafsul mukmin kecuali jiwanya seorang mukmin maka orang yang mereka tidak beriman semua kebaikan mereka akan ludes tidak akan ada harganya atau tidak akan bisa dimanfaatkan lagi Terus Qala sallallahu alaihi wasallam kullu ummati yadkhuluna al illa man aba qalu wa man ya'ba ya Rasulullah qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad aba Ketaatan kepada Nabi SAW Allah jadikan sebagai syarat untuk masuk jannah Orang mereka tidak taat Nabi maka dia telah mendudukkan dirinya sebagai ahlun nar Terancam dengan adab Allah SWT Man ata'ani dakhala jannah wa man 'asani faqad aba sehingga ini merupakan bagian daripada dalil untuk itiba mengikuti Nabi terus wa ayu ibain wa rafdin li sunnati a'zamu min mukhalafati amrihi sallallahu alaihi wasallam wa dhalika bil ihdathi fid dini wal ittida'i fi wa ayu ibain wa rafdin li sunnah dan siapapun yang kemudian enggan untuk enggan atau menolak terhadap sunnah maka penolakan kepada sunnah itu adalah a'dhamu min khalafati amrin sebesar-besar perkara yang menyelisihi perkaranya yaitu nabi wadzalika bil ihda fid din wal ibtida fi yaitu dengan cara membuat perkara-perkara yang uh, eh, muhdaf yang baru kreasi baru dan ibtida membuat bid'ah di dalam jadi agama kala ubay bin ka'ab radhiyallahu anhu alaikum bisabili wa sunnah fa innahu laysa min 'abdin ala sabilin wa sunnatin dzakara rahmana fa fadat 'aynahu min khasyatillahi fatamassahu an-naru abada wa inna iqtisadan fi sabilin wa sunnah khairun min ijtihadin fi khilafin wa bid'ah qala abu ibn ka'ab ubay ubay qala ubay ka'ab antuk berkata ubay bin ka'ab alaikum bisabil wa sunnah wajib bagi kalian ini untuk senantiasa di atas jalan yang lurus dan di atas sunnah kenapa fa inna laisa min abdin ala sabilin wa sunnatin karena tidaklah seorang itu di atas jalan yang lurus dan di atas sunnah Zakara Rahman Lalu dia mengingat Allah yang Maha Rahman fafadat ainahu lalu kedua matanya melelehkan air mata min khasyatillah disebabkan karena takut kepada Allah fatama saunar abadan maka mata itu tidak akan disentuh oleh neraka selamanya wa an wa inna iqtisadat fisabilin wa sunnatin dan sesungguhnya sederhana dalam meniti jalan agama ini dan di atas sunnah itu lebih baik khairun min istihadin fi khilafin wa bid'ah daripada dia bersungguh-sungguh dalam perkara yang menyelisihi dan perkara-perkara yang bid'ah. وإن من تأمل نصوص الكتاب والسنة وجد أن البدع في الدين محرمة ومردودة على أصحابها من غير فرق بين بدعة وبدعة وإن كانت تتفاوت درجات التحريم بحسب نوعية البدعة وإن من تأمل وإن من تأمل نصوص الكتاب نصوص الكتاب والسنة Barang siapa yang mau merenungkan, berfikir dari nas-nas kitab dan sunnah wajada annal bida fitin muharramatun sesungguh maka dia akan mendapatkan penjelasan yang jelas yang gamblang bahwa Quran itu yaitu mengharamkan bid'ah uh, barang siapa yang dia memikirkan atau merenungkan tentang nas-nas kitab dan sunnah dia akan mendapatkan seluruh nas-nas itu adalah uh, menjelaskan tentang beda itu adalah haram dalam agama. Semua nas-nas ini eh, dia akan mendapatkan anal bidah fitin muharramatun bahwa bid'ah dalam agama itu diharamkan wa mardudun dan tertolak al ashabiyah min ghairi farkin baina bid'atin wa bid'atin maka semua bid'ah tanpa dibeda-bedakan bid'ahnya itu apa maka akan ditolak dari para pelakunya wa in kanat tatafawut darajatul tahrim bihasabi nau'i al eh, nau'iyatil bid'ah walaupun bid'ah itu bertingkat-tingkat tapi semua bid'ah itu adalah haram bid'ah bertingkat-tingkat tapi semua bid'ah itu adalah dalam satu nama yaitu haram tapi haramnya bertingkat-tingkat semua dosa haram tapi dosa itu bertingkat-tingkat Demikian pula bid'ah juga bertingkat-tingkat sesuai dengan jenis-jenis bid'ah yang dimunculkannya. ولذا جاء النهي عن البدع على وجه واحد في قوله صلى الله عليه وسلم إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وقوله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد فدل الحديث على أن كل محدث في الدين فهو بدعة وكل بدعة ضلالة مردودة Oleh karena itulah ja'an nahyu anil bidah ala wahidin oleh karena itulah terdatang larangan tentang larangan dari melakukan berbagai macam bid'ah bid'ah atau mengadakan bid'ah bid'ah dengan <coughs> satu penjelasan Nabi Iyakum mudatsatil umur fa inna kullu mudatin bid'ah wa kullu bid'atin Semua bid'ah adalah sesat. Semua bid'ah adalah ini kesatan. Dan para ulama telah membantah orang-orang yang mereka mengatakan adanya bid'ah hasanah dengan berbagai macam alasan-alasan. Bid'ah hasanah itu dikata dalilnya satu yaitu tentang uh, mansanna sunatan hasanatan mansanna fil islami sunatan hasanatan telah kita jelaskan kemarin ini bukan membuat acara baru hadis ini ke, berkaitan dengan Rasulullah memberikan tarhib untuk sodakoh kemudian diantara mereka memelopori sodakoh yang lainnya kemudian ikut bersodakoh maka Nabi tersenyum lalu Nabi menerangkan dengan hadis ini sehingga man mansan nasitu man ahya yang kedua perkataan Umar bin Khattab nikmatul bid'ah hadihi sebaik-baik seindah-indah bid'ah adalah ini ini berkaitan dengan gerakan Umar menyatukan yakni kaum muslimin dalam sholat tarweh dengan satu imam Nabi pernah punya perkataan tentang sholat tarweh dengan imam gak ikhwan punya bagaimana man sholat ma'al imam man sholat ma'al imam hatta sorifa kutibalahu sholatan sholatan layla. Barang siapa sholat bersama dengan imam sampai selesai Dia akan dicatat sholat semalam suntuk Ini nas yang sore tentang ini sholat malam dengan imam Terus Nabi pernah nggak ikhwan jamaah sholat tarweh atau sholat ya sholat tarweh dengan para sahabat Pernah. Dengan demikian ucapan dan perbuatan Nabi pernah melakukan sholat tarawih yang seperti itu. Dengan demikian Perkataan Umar nikmatul bid'ah adalah bid'ah dalam makna bahasa yang seperti ini ya ini uh, eh, baru diwujudkan di zaman Umar, di zaman Abu Bakar, waktu itu belum terwujud sehingga orang sholat malam terpencar-pencar lalu disatukan dengan satu imam dan kelihatan lebih indah. Tapi asalnya sholat malam ini ada dasarnya, ada prakteknya, ada hadisnya sehingga bukan bid'ah yang diadakan. Yang ketiga yaitu dalilnya perkataan Ibnu Mas'ud apa yang dipandang muslimin baik maka baik yang dipandang jelek maka jelek muslimin di situ adalah para sahabat Nabi radhiyallahu alaihi jami'an Bagaimana Ibnu Mas'ud yang keras dengan bid'ah-bid'ah yang ada kok perkatanya jadikan untuk membenarkan amal-amal bid'ah? Enggak mungkin. Kemudian dalil yang lainnya, yang lain-lainnya termasuk diantaranya adalah pembukuan mushaf Al-Quran di zaman Nabi memang belum dijilid menjadi satu jilid tapi ada enggak perintah dari Nabi untuk menulis ayat ada ada sehingga terpencar-pencar di berbagai macam tulisan di kulit-kulit di segala macam kemudian disimpan-simpan yang kemudian dijadikan pembukuannya di zaman yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu atas usul Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan ini bukan sesuatu yang baru yang bid'ah bahkan lebih pada menjurus masalah masalihul salam, ini menjadi perkara yang mengandung masalah yang sangat besar intinya para ulama telah membantah tidak ada bid'ah hasanah termasuk ucapan Imam Syafi'i yaitu al bid'atu bid'atan bid'ah itu ada dua macam bid'ah hasanah bid'ah sayyi'ah Adapun yang yang hasanah yang bagaimana? yang mencocoki sunnah adalah bid'ah hasanah yang menyelisih sunnah adalah bid'ah sayi'ah dengan demikian sungguh hanya sekedar ungkapan bahasa bid'ah bid'ah yang mencocoki sunnah ya bukan bid'ah bukan bid'ah karena mencocoki sunnah adalah bukan bid'ah maka semua dalil-dalil mereka telah dibantah oleh para ulama untuk menunjukkan tentang batilnya mereka yang mengatakan adanya bid'ah hasanah Terus kalau antum tanya, mana sekarang bid'ah Anda yang sayi'ah mana? Ada nggak yang sayi'ah? Kalau melihat sekedar niatnya, niatnya baik ikhwan, semua pelaku bid'ah itu niatnya baik semuanya. Tetapi niat itu nggak cukup. Termasuk seperti umpamanya bid'ah mu'attilah yang menolak semua nama dan sifat Allah niatnya baik apa niatnya mensucikan Allah karena kalau menetapkan nama dan sifat itu terjatuh dalam penyerupaan Allah dengan makhluk menyerupakan Allah dengan makhluk itu kafir supaya enggak kafir maka menolak nama dan sifat niatnya bagus enggak Hah? Ikhwan bagus enggak niatnya ya bagus tapi niat tok nggak cukup dan dia niatnya menghindar dari kekafiran masuk pada kekafiran yang lainnya ada yang ngantuk? ada yang ngantuk? banyak ada yang tidur nggak? lanjut Hah? oh iya tunggu saya juga ngantuk Ada yang tanya? ya lakin أحسن الله إليكم قال حفظه الله ومعنى ذلك أن كل بدعة في العبادات محرمة ولكن التحريم يتفاوت بحسب نوع البدعة فمنها ما هو كفر صراح ومنها ما هو من وسائل الشرك ومنها ما هو فسق ومعصية ya bangun tidur apa ngantuk enggak maklum kalau ngantuk wa makna dalik adapun makna dari hadis di atas anna kulla bid'atin fil ibadat muharramatun semua bid'ah dalam ibadah dalam muharramah walakin tahrim adapun haramnya bid'ah itu yatafawut yaitu bertingkat berderajat tingkat keharumannya itu bertingkat-tingkat bihasa binauil bid'ah sesuai dengan jenis bid'ahnya faminha di antara bid'ah itu mahwa kufrun soroh ada bid'ah yang jelas-jelas kufur kufur yang sarih kufur yang jelas-jelas kufur wa minha mahwa min masail syirki ada bid'ah yang menjadi wasilah syirik Wa minha ma huwa fiskun wa maksiatun. Ada bid'ah yang sekedar kini fasik dan maksiat. Sehingga bid'ah macam-macam tingkatannya itu. Ada yang bid'ah syirik atau kufur, ada bid'ah yang tingkatnya adalah haram, ada bid'ah yang tingkatnya maksiat. Ada bid'ah yang maksudnya ada sekedar wasilah syirik, tetapi semua bid'ah adalah haram. Tetapi tingkat haramnya bertingkat-tingkat sesuai dengan jenis bid'ah yang dilakukannya itu wa ya, contoh bid'ah syirik umumnya bid'ah minta kubur minta kepada mayit walaupun mayit yang dikuburkan umpamanya terkenal wali ini bid'ah syirik yang demikian wasilah syirik umpamanya ya kemudian berdoa atau membangun eh, membangun bangunan di atas kuburan ini bid'ah dan itu wasilah kepada perbuatan syirik beta maksiat ya beta-beta yang bisa menjadikan dia masuk dalam golongan kemaksiatan bisa dilihat dalam beberapa besar masalah beta terus وإن المتأمل في طرق أهل الزيغ والضلال يجد أن طرقهم تخالف طريقة أهل الهدى قال تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آية محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وإن المتأمل في طرق أهل الزيغ والضلال Sesungguhnya orang yang mau merenungkan, memikirkan berkaitan dengan jalan-jalannya alul zaik dan dalal, cara-caranya alul zaik wa dalal, dia akan mendapatkan dia jidu anna turuqahum dia akan mendapatkan bahwa jalan-jalan mereka itu menyelisi tarekahnya al ahlil huda menyelisi tarekahnya orang-orang mendapatkan petunjuk Sebagaimana dalam firman Allah, Allah katakan, "Huwallazi angsala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamat." Dialah Allah yang menurunkan kepada engkau ya Muhammad Alkitab yaitu Al-Qur'an. Di antara isi Quran itu ayatun muhkamat. Di antara isi Quran adalah ayat yang muhkamat, ayat yang uh, jelas, tegas, memiliki makna yang satu nggak bercabang-cabang ke sana kemari, tidak multi makna sehingga tidak multitafsir hunna umul kitab ayat yang muhkamat ini adalah induknya kitab tempat menginduknya semua ayat-ayat yang lainnya wa ukharu mutasabihat sedangkan lainnya ada ayat mutasabihat fa itu ayat yang punya multi makna sehingga bisa menjadi multi tafsir bisa dieret-eret kemana-mana fa malatina fi qulubim zayghun Adapun orang hatinya itu ada zaikh, ada penyimpangan. Fayatabiuna ma tasaba minhu al fitnah wa ibtigha' ta'wili. Alusaik orang yang hatinya ada penyimpangan itu maka mereka akan mengikuti ayat-ayat mutasabihat. Dalam rangka apa? Satu supaya mencari menimbulkan fitnah, menimbulkan kesesatan, fitnah kesesatan. Yang kedua, mencari-cari takwil supaya nyocoki dengan pola pikirnya ditakwil-takwilkan supaya kemudian seakan-akan membenarkan yaitu uh, perbuatannya kayak tadi minta ke kuburan yang akhirnya syirik kemudian didali dengan ayat-ayat yang sesungguhnya nggak nyambung dengan perbuatan dia kecuali dengan cara ditakwil-takwilkan sampai kelihatan mendukung perbuatan dia terus وفي الصحيح إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم Ya dalam riwayat yang sahih dikatakan apabila kalian melihat Ada orang yang mereka mengikuti ayat mutasyabihat, bermain-main dengan ayat mutasyabihat. Mereka itulah yang dikatakan Allah dengan aluzaih. Waspadalah kalian dengan orang-orang yang seperti itu. bermain-main dengan intosabi maka ciri al bida itu ikhwan lihat sukanya ayat yang mujemal ayat yang global kemudian juga ayat mutasabiat karena bisa main di situ dia bisa menari-nari di situ untuk mengeret-eret supaya pikirannya itu bisa dibenarkan seakan-akan punya dalil dari kitab dan sunnah terus وقال تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء وقال تعالى ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ya sesungguhnya orang mereka memecah belah agama mereka dan mereka menjadi siaan berkelompok-kelompok kamu ya Muhammad berlepas diri dari mereka enggak tanggung jawab sama sekali jangan kami ikuti subul jalan-jalan jadi jalan al-bidah was subuhat, jalan-jalan bid'ah dan subhat-subhat akan mencerai berikan kalian dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Terus فأهم علامات أهل الزيغ الأول الفرقة الفرقة التي نبه الله عليها في قوله إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء Di antara ciri terpenting, alamat terpenting al orang yang hatinya ada penyimpangan satu al-furqah yaitu berpecah belah Allah tinabahallahu alaiha fi qawli yang telah Allah peringatkan tentang hal ini dalam ayatnya inna ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum ya ini memecah belah agama dengan bid'ah-bid'ah yang mereka lakukan sehingga membuat kelompok kelompok kelompok kelompok sehingga setiap pecahan bid'ah berkembang lagi menjadi pecah sekian syiah syiah sekian banyak kelompok mutazilah pecah lagi kemudian sufi pecah-pecah pecah lagi semua memiliki cabang-cabang sesuai dengan tokoh yang bisa memunculkan pemikiran-pemikiran mereka yang kedua الثاني اتباع المتشابه فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه Yang kedua, ittibaul mutasyabih. Suka mengikuti ayat yang mutasyabih, yang samar, yang multi, multi makna. Ada ayat yang memiliki multi makna, maknanya macam-macam bisa banyak. Lalu dia bisa memilih di antara makna itu untuk membenarkan hawa nafsunya dia. Sebagaimana ayat tadi, famalatina fi qulubihim sayqun fayatabi'una man tashabaha minhu. Terus الثالث اتباع الهوى فأما الذين في قلوبهم زيغ أرأيت من اتخذ إلهه هواه Ittibaul hawa mengikuti hawa nafsunya sehingga agama itu puas-puasan, marem-mareman. dia doa di kuburan, diingatkan ini terlarang, ini termasuk yang dilarang oleh Nabi, nggak boleh kita beribadah di kuburan, menjadi termasuk menjadikan kubur sebagai masjid. Lalu dibantah dengan saya itu doa di kuburan lebih khusyuk, kemudian lebih makbul saya doa di masjid nggak bisa khusyuk hati saya nggak bisa konsen sehingga beragama itu puas-puasan sesuai dengan kepuasan hawa nafsunya Memang ini nggak ada dalilnya, Nabi enggak, sahabat enggak, ah, imam yang empat enggak. Tapi saya melakukan itu hasilnya masya Allah bisa membuat dia saya lebih dekat kepada Allah Taala. Sehingga agama dibangun di atas kepuasan hawa nafsu, termasuk pengalaman-pengalaman. Kalau kamu baca ayat ini sekian kali nanti kamu akan begini akan mendapatkan begini pengalaman begini agama dibangun di atas pengalaman-pengalaman ini adalah termasuk di antara itibaul hawa terus Rabi' mu'aradatu sunnati bil Quran membantah sunnah dengan Quran membantah ini sunnah dengan Quran sehingga akhirnya meninggalkan sunnah hanya mencukupkan dengan Quran dia bilang al sunnah meragukan yang pasti meyakinkan Quran maka dia tinggalkan sunnah mencukupkan dengan Quran padahal kalau dia meragukan sunnah sama dengan meragukan Quran karena Qurannya bicara sekian banyak untuk mengikuti sunnah Antum melakukan sunnah Antum melakukan Al-Quranul Karim Karena Quran dan sunnah dijaga semuanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Terus Al-Khamis Bughdu al Athar Menjadi membenci al Athar membenci para ulama alul hadith dengan memberikan gelar-gelar yang sangat banyak yang macam-macam yang ulama haid dan nifas ulama dangkal ulama yang cetek pemikirannya ulama yang hanya ilmunya itu sebatas celana dalam perempuan ulama yang hanya bisa duduk di meja ulama penjilat penguasa dan seterusnya ulama-ulama dengan segala macam julukan kalau alul bid'ah zaman dulu menggelari hasawiyah nasibah kemudian musbaroh dan yang tidak pernah ada pada ulama alusunnah dinisbatkan kepada ulama alusunnah Terus? Asadis itlaqul alqab sayyi'ah ala ahli sunnah. Ya, memberikan lakop-lakop yang buruk kepada ahlu sunnah. Dia benci pada alul asar. Ada orang terang-terangan benci. Saya sengit korbannya itu hanya kalau Allah, kalau Rasul, kalau Allah, kalau Rasul, kalau Allah, kalau Rasul. Sehingga mendengar ayat Allah, hadis Nabi itu hatinya sesek ini adalah al bidah yang betul-betul mereka terang-terangan mengungkapkan kebenciannya dengan orang yang mereka ini terlalu banyak menukilkan Quran, hadis, Quran, hadis, Quran, hadis sehingga dadanya sesek mendengarkan nas-nas itu. Pengennya cerita ke sana kemari, luas pemikiran sehingga di orang zaman dulu di antara uh, eh, komentar al bidah membandingkan Wasil bin Atta dengan ulama seperti Imam Hasan Basri dan semisalnya kalau dia bicara tentang ulama-ulama semisal Al-Imam Hasan Basri ulama yang digambarkan sempit pemikirannya dangkal pemahamannya kalau kemudian menggambarkan Wasil bin Atta Mu'tazilah ulama yang Masya Allah luas pemikirannya luas ini adalah warisan zaman dulu sampai pada zaman kita sekarang ini Terus asabi' tarkun tihali madhhabi salaf. Meninggalkan penisbatan kepada madhab salaf gak mau. Saya gak mau salaf, salaf gak mau. Salaf itu kuno, salaf itu ortodok, salaf itu kita berarti diajak ke zaman onto sehingga diajak primitif. Ini bayangan orang ketika diajak bermana salaf itu kayak mau diajak menjadi orang hutan atau menjadi orang yang mundur ke belakang sekian ratus tahun yang lalu dianggap agama itu adalah perkembangan akal manusia kemudian para sahabat dianggap orang-orang badui primitif yang pikirannya adalah ya ini hanya kayak kodok tidak sebagaimana dia yang sudah luas dunianya terbuka semuanya ini semuanya celaan kepada ahlul asar ahlul hadis para imam sunnah terus Asamin takfiru mukhalifihim bighairi dalil. Mengkafirkan orang yang menyelisihnya tanpa dalil khawarid dan semisalnya yang mereka gampang mengkafirkan antum lihat praktek di tengah kehidupan ikhwan para ulama alusunnah itu paling hati-hati untuk mengkafirkan orang kalau menjelaskan status perbuatan iya perbuatan ini adalah perbuatan yang buat dia kafir musyrik membuat ini perbuatan bid'ah ini kalau menjelaskan secara ilmiah iya tapi kalau sudah tunjuk orang maka ulama al sunnah paling hati-hatinya di dalam menetapkan ini kekafiran seseorang yang justru gampang mengkafirkan itu al bidah dia bilang wapi-wapi-wapi berangas kemudian kasar kemudian intoleran sesungguhnya ini semuanya ada pada mereka ada pada orang-orang yang mereka menggelari wapi-wapi-wapi-wapi itu ini sungguhnya al bid'ah semenjak zaman dahulu demikian terus التاسع الإجمال في مواضع تحتاج إلى تفصيل وبيان والقياس على ما لا يصح القياس عليه الإجمال في مواضع تحتاج إلى تفصيل البيان mereka suka bermain dengan yang global-global Padahal ada penjelasan rincian tentang yang global itu Demikian pula mereka suka menggunakan al-qiyas malayasihu al kias alaih yang tidak boleh orang melakukan kias jadi sukanya dengan yeni kias main yang ijmal kemudian menggunakan ayat mutasyabih karena dari situ mereka bisa menari bebas bisa bereksan bebas bisa menyeret-nyeret ke sana kemari untuk membenarkan perbuatan mereka قال الإمام أحمد رحمه الله ينبغي للمتكلم في الفقه أن يجتنب هذين الأصلين المجمل والقياس Kata Imam Ahmad, yang bagil mutakallim fil fiqhi selayaknya orang bicara tentang masalah fikih ikhwan agar menjauhkan dari dua hal ini ayatani bahadainil asla ini menjelaskan dua hal ini apa al mujmal wal qiyas menjauhkan bicara dengan hal yang global dan bicara dengan kias kayak politikus kalimatnya ya ini uh, elastis bisa melorot sana bisa melorot sini sehingga angel dicekel sulit dipegang omongannya itu apa namanya istilahnya itu pokoknya bisa melotot melotot ke sana kemari nggak jelas eh, nggak jelas ya ini kepastiannya Ah, al bida itu suka menggunakan yang global-global dan kias karena dengan pintu itu dia bisa membenarkan semua ya ini kerusakan-kerusakan bid'ah yang mereka miliki terus ta'wili kebanyakan orang salah kata beliau itu dari sisi takwil dan kias suka mentakwil dan suka mengkias dalam hal yang tidak boleh kias dia kiaskan kemudian dia melakukan takwil-takwil dalam perkara yang dia merasa nggak cocok lalu ditakwil terus قلت ما ذكره الإمام أحمد رحمه الله من التحذير من هذين الأصلين في الفقه دليل على أنه في باب العقيدة يكون تجنب ذلك أولى وأحرى kata beliau penulis kitab ini apa yang disebutkan Imam Ahmad itu peringatan menggunakan dua cara apa tadi ikhwan mujmal iya takwil dan kias itu dalam perkara fikih dalilun ala annahu fi babil aqidah yakunu tajannub dalika aula wa ahra ini menunjukkan kalau dalam masalah fikih itu imamat nggak ingin nggak suka orang itu menggunakan kias dan takwil sehingga banyak menjadikan dia terjerumus dalam kesalahan apalagi dalam perkara akidah lebih layak untuk menjauhkan dari kias dan takwil karena perkara akidah jauh lebih besar atau lebih tinggi lagi tingkatannya yang kesalahan akidah akan lebih berat lagi permasalahannya sehingga lebih layak untuk menjauhkan dari si takwil dan kias ada pertanyaan sampai sini ada yang ngantuk ada yang tidur ada yang pegel-pegel antum berdiri sebentar berdiri dan antum gerak-gerak oh iya dah duduk dah duduk ikhwan Nah lanjut lagi Paling tidak harus sampai halaman 75 76 Karena 100 halaman sehari minimal 25 halaman Pada zuhur nggak ada Hah? Pada zuhur nggak ada Pada zuhur nggak ada Mau ada acara ngisi Ayo lanjut lagi أحسن الله إليكم ثم قال المؤلف حفظه الله تعالى ثامنا بعض القواعد في المنهج السلفي أولا قاعدة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المراد بالمعروف جميع الطاعات وأعظم ذلك عبادة الله وحده لا شريك له وإخلاص العبادة له وترك عبادة ما سواه ويأتي بعد ذلك سائر الطاعات من واجبات ومستحبات Terus والمنكر هو كل ما نهى الله عنه ورسوله فجميع المعاصي والبدع منكر وأعظم المنكر الشرك بالله عز وجل Ya. Sekarang kawan bab yang ke-8 ini adalah beliau ingin menjelaskan ba'dul qawaid fil manhaj salafi di antara beberapa kawaid dalam manhaj salaf yang pertama kaidah fil amri bil ma'ruf wa anil munkar bagaimana mana salaf dalam hal al amru bil ma'ruf wa nahi anil munkar apa perlu kita perhatikan dalam masalah al amru bil ma'ruf wa nahi anil munkar <coughs> karena tidak sembarangan untuk melakukan al amru bil ma'ruf Waru anil mungkar. Dan kita belum memahami hakikat perkara karena al bidah juga memiliki prinsip-prinsip yang casingnya itu kelihatan mentereng tapi isinya penyimpangan. Contoh prinsip uh, prinsip mutazila pertama tauhid. Bagus nggak? Prinsip pertama tauhid, bagus nggak? Bagus. Antum mengkari tauhid kafir. Tapi ternyata yang dimaksudkan dengan tauhid oleh Mu'tazilah ini adalah menafikan sifat-sifat Allah taala. Menafikan nama dan sifat Allah atau menafikan sifat Allah taala. Sehingga justru isinya adalah kekafiran, itu mengingkari sifat Allah taala. Prinsip lagi al-adl. Bagus nggak? Ya bagus, Islam mewajibkan kita berbuat adil. Tapi maksudnya Mu'tazilah adil itu adalah mengingkari takdir. Kalau nggak kalau menetapkan takdir dianggap nggak adil. Mengingkari takdir bagus nggak? Kekafiran. Makanya judulnya casingnya bagus, isinya adalah kekafiran. Contoh lagi al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar. Bagus nggak? Ya bagus, ini adalah perkara yang harus kita lakukan tapi maksudnya adalah memberontak kepada penguasa yang dianggap dolim sehingga jangan tertipu casing dulu jangan tertipu ya ini jubah pakaian dulu ada casingnya waliullah hakikatnya wali syaitan hakikatnya wali syaitan maka jangan tertipu dulu dengan tampilan casingnya penampilan luar tapi lihat hakikatnya maka kata seorang salaf ketika datang kepadanya kata Imam kata kata Imam Syafi'i ya Imam Imam Lais mengatakan apabila uh, kamu lihat ada orang mereka berjalan di atas air jangan tertipu dulu sampai kamu cocokkan dengan kitab dan sunnah kata Imam Syafi'i kurang idza murajul yatiru fil hawa wa yamsi fil ma 'alal ma fala tahtaru hatta ta'lamu mutabatahu li Rasulillah sallam. Kalau kamu lihat ada orang bisa mabur di langit, mabur di atas, kemudian berjalan di atas air, jangan tertipu dulu dengan mereka sampai kamu betul-betul cocokkan tentang mutabaahnya dengan Rasulullah SAW karena kalau ternyata dia nggak itiba maka dia adalah wali syaiton yang ditampilkan itu adalah bantuan syaiton ahwal syaitonia intinya dilihat dua hakikatnya bagaimana isinya perkara itu ah, kaidah pertama ikhwan adalah dalam hal al-amru bil ma'ruf wa munkar apa itu ma'ruf ma'ruf adalah jami'u ta'at semua ketaatan ini adalah ma'ruf ma'ruf sendiri artinya dikenal oh orangnya ma'ruf apa maksudnya orangnya baik atau gimana orangnya ma'ruf apa artinya orangnya terkenal dikenal udah dikenal ah, ma'ruf artinya dikenal oleh syariat tentang kebaikannya sehingga makruf adalah jami ta'at semua jenis ketaatan dan makruf wa a'dhamu dzalik dan sebesar-besar kemakrufan adalah ibadatullah wa ta'ala syarikalah bertauhid hanya beribadah kepada Allah tanpa menyekutukan sama sekali wa ikhlasul ibadahlah mengikhlaskan ibadah untuk Allah wa tarku ibadati meninggalkan ibadah kepada selain Allah wa ya'ti ibadah dhalik yakni sairu ta'at min wajibat wa mustahabat. kemudian setelah tauhid di bawahnya semua derajat ketaatan yang wajib dan yang mustahab dan yang sunnah adapun mungkar mana Allah anhu wa rasuluh semua yang dilarang Allah dan Rasulnya adalah mungkar jami'ul ma'asi wal bidah adalah mungkar semua maksiat bid'ah adalah mungkar dan sebesar-besar kemungkaran adalah asyirku billah wal amru bil ma'rufi wan nahyu 'anil munkari wajibun 'ala hadhihi al ummati wujuban kifaiyan la 'ainiyan idza qama bihi man yakfi saqata al ismu 'anil baqin wa idza lam yakum bihi ahadun atimal jami' qala ta'ala wal takun minkum ummatun yad'una ila al khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun al amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkari ikhwani fillah adalah wajib <coughs> ala hadil ummah bagi umat ini wajib tapi wujuban kifayan wajib kifaya la ainian bukan wajib ain maksudnya idza qama bih man yakfi saqatal ismu minal anil bakin kalau ada yang sudah menegakkannya melakukannya maka yang lainnya terbebas dari dosa tapi wa illam yakum bihi ahadun kalau tidak seorang pun yang melakukannya asimal jami semuanya berdosa sebagaimana ayat Perintah Allah hendaklah ada di antara kalian umat yang menyeru pada kebaikan, memerintah yang makruf, melarang yang mungkar, wa ulai kaumul muflihun. Keuntungan itu bersama dengan alamur makruf dan mungkar dan hendaknya senantiasa mengajak kepada al khair kebaikan. رزق قال شيخ الإسلام ابن تيمية من أمر بالمعروف ونهى عن المنكر فينبغي أن يكون عالما بما أمر به عالما بما ينهى عنه ورفيقا فيما يأمر به رفيقا فيما ينهى عنه حليما فيما يأمر به حليما فيما ينهى عنه فالعلم قبل الأمر والرفق مع الأمر والحلم مع الأمر فإن لم يكن عالما لم يكن له أن يكفو ما ليس له به علم Syaikhul Islam beliau mengatakan Barang siapa yang menegakkan tugas memerintah yang ma'ruf melarang mungkar fayam bagi ayakuna hendaknya dia itu aliman rofiqon haliman tiga ini harus ada orang yang menegakkan tugas amarah dan mungkar ikhwan berias dengan apa ikhwan aliman terus rofiqon terus haliman aliman bima amar aliman bimayanha anhu dia harus berilmu tentang apa yang dia perintahkan dia harus berilmu tentang apa yang dia larang jangan sampai kadung digetak-getak diperintah ternyata bukan perintah syariat kadung diingkari digejek-gejek ternyata bukan larangan syariat sehingga asal godok saja ternyata keliru nggak memperjelas dulu pokoknya ada ikhwan tahu masih bujang terus kemudian tahu-tahu lewat goncengan sama akhwat cadaran lagi wow langsung prat itakilah ya akhi Kamu udah ngaji 10 tahun Udah jenggotan, congkrangan Masya Allah Kamu pacaran Aku lihat kamu Goncengan dengan akhwat di jalan Malu-maluin dakwah salaf Rata kota sih Ternyata yang digoncengkan itu adiknya ini namanya pengingkaran yang tanpa ilmu sehingga kadung kenceng kadung godok ternyata keliru. Ini yang tidak diperbolehkan sehingga menimbulkan kerusakan yang lebih besar lagi. Rafiqan bima murbi harus ada kelembutan dalam memerintah, dalam melarang, haliman santun santun itu tidak gampang menimpakan balasan santun santun di dalam memerintah haliman dalam melarang fal ilmu qoblal amr ilmu itu sebelum dia memerintah arif kumal amr berlem, berlembut bersama dengan dia memerintah wal hilmu ma'al amri demikian pula santun eh, bersama dengan ketika dia memerintah fa lam yakun aliman lam yakun lau ayak fuwa malai salau bi ilm kalau dia tidak alim maka dia tidak akan bersikap dengan ilmu sehingga sikapnya akan dibangun tanpa ilmu wa in kana aliman wal wa in kana aliman walam yakun rafiqan uh, wa in kana aliman kalau dia itu alim sudah alim sudah berilmu walam yakun rofiqon tapi nggak rofiq, tapi dia tidak nggak lembut karena katobib itu seperti dokter ala dilarif kofihi tapi nggak ada kelembutan pasiennya digetak-getak disweret kemudian dikasari dokter itu perlu membutuhkan kelembutan pasiennya dilembuti aja kadang pasien masih ngamuk apalagi kemudian dikasari ngadek lungguh dodok oh dikasari kayak gitu nggak layak nggak ada sekolah dokter diajari kayak itu nggak ada Allah dilarif kafi sehingga dia bersikap itu alal mariuk dia bersikap kasar dengan pasien falayak falayuk balminhu maka tidak akan diterima wal muattib al ghaliyuk guru yang kasar bentak-bentak kasar kotor jorok maka layuk balminhu al walad maka oleh anak didiknya tidak akan diterima orang yang mengajarkan mendidik seperti ini sehingga perlu alim rafiq kemudian halim halim terus وقد قال الله تعالى لموسى وهارون فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى Musa dan Harun Allah perintahkan ketika menghadapi Fir'aun Fakula lahu qawlan layinan lalau ia au yakhsha Hai Musa dan Harun ucapkan perkataan yang lembut kepada yaitu Fir'aun mudah-mudahan dia mau ingat dan mau takut tapi ikhwan bukan berarti lembut terus yang namanya hikmah itu menempatkan suatu pada tempatnya kadang lembut kadang keras kalau memang butuhnya lembut ya lembut, butuhnya keras ya keras. Kalau butuhnya keras tapi dia lembuti nggak akan jadi. Mamanya, contoh untuk membersihkan debu, untuk membersihkan debu atau dia untuk dia apa namanya itu memendekkan kumis pakai apa Ikhwan? Mendekkan kumis cukup dengan gunting kecil paham? bukan pakai golok pakai pecok wo dikekrek, lambene tetel tuwel kemudian kumisnya gak resik. Ditempatkan pada tempatnya. Demikian juga ini berkaitan dengan keras lembut juga demikian. Ada saatnya keras, ada saatnya lembut. Tinggal tergantung kondisinya. Nabi pernah lembut, pernah keras. Kalau memang harus keras karena manfaatnya itu dengan keras itu akan bermanfaat ya keras. Membersihkan membersihkan tangan kena aspal hanya dilembut lembut-lembut gini-gini terus 10 tahun ratetel-tetel nggak nggak pas harus pakai yang tepat untuk menghilangkan ya ini apa yang dibutuhkan untuk menghilangkan tersebut sehingga Nabi pernah lembut pernah keras Bukan semuanya dilembuti semuanya. Nabi keras dengan Usama, Nabi keras dengan Muad bin Jabal ketika melakukan kekeliruan yang kira-kira kalau dikerasi dia nggak akan lari. Tapi dengan orang awam, dengan orang jahil, dengan orang perlu dilunai, dia lunak dengan harapan dia bisa kemudian simpati sehingga mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ingat lihat-lihat bukan kemudian selalu minta dilembuti terus. Enggak demikian. Terus ثم من أمر أو نهى فلا بد أن يؤذى في العادة فعليه أن يصبر ويحلم كما قال تعالى وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور Kemudian ikhwan, orang yang memerintahkan dan melarang itu sering sakit ayu'ta fil adah, kebiasaannya itu disakiti. Nabi waktu masih jadi orang baik, orang baik biasa, belum jadi nabi rasul, itu semuanya simpati Semuanya simpati, senang dengan Nabi karena masya Allah pesantunnya, pemaafnya, sabarnya, bijaknya, segala macamnya. Tapi begitu Nabi mulai memerintah yang ma'ruf, melarang yang mungkar, dibilang gendeng, sinting, tukang tenung, kemudian tukang obral, tungeng, penyihir, segala macam semuanya dilemparkan kepada Nabi mendapatkan gangguan dari mereka maka orang yang seperti ini fali Ayaspiro, hendaknya dia bersabar. Wayah luma dan dia helm, nggak gampang, nggak emosional. Kalau dai emosional nanti gampang setruk nanti ikhwan. Dai dia harus helm, kemudian sabar sehingga betul-betul dia mampu mengendalikan diri. Nabi telah menunjukkan sabar dan helmnya sehingga nggak gampang membalas nggak gampang muncrat darahnya emosional lalu pengen melampiaskan sabar dan hilang terus وقال أيضا والواجب على الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يكون أمره ونهيه لله وقصده طاعة الله وأن يكون مقصوده صلاح المأمور وإقامة الحجة عليه وألا يكون مقصوده طلب الرئاسة لنفسه وطائفته أو تنقص غيره Kemudian juga beliau mengatakan wal wajib wajib bagi yang mereka al-amir bil ma'ruf wa nahi anil munkar pelaku amar ma'ruf dan munkar itu ayyakuna amrahu amru amrahu wa nahyahu lillah hendaknya dia dalam hal memerintahkan dan melarang itu lillah semata-mata adalah karena Allah taala sehingga awet maka nalillah abqa ikhwan semua yang karena Allah itu akan awet antum kalau ngaji tapi hanya ngincer akhwat gitu aja wes nanti cepat pedot dapat akhwat sudah wassalam sudah selesai tapi kalau ngaji itu memang pengen takarub kepada Allah tahu ilmunya biar bisa bertauhid, beribadah, lurus, bisa berdakwah dengan benar, maka akan awet sepanjang masa. Ada ngaji golek gawian, lulus belum dapat pekerjaan, ngelamar yang dindi rong ditompo. Akhirnya ngaji dulu lah, biar koneksinya banyak dapat kenalan banyak bisa nyambung dengan orang banyak nanti begitu dapat pekerjaan sudah dapat koneksi pekerjaan sudah ditinggalkan total ngajinya itu sehingga semua tendensi-tendensi kayak gitu itu membuat tidak awet maka dikatakan Imam Malik maka nalilah abko kalau orang itu melakukan karena Allah itu akan kekal ya dakwah ya ibadah ya dia dalam belajar dan yang lain-lainnya wa ta'atan lillah dan tujuannya juga dalam rangka mentaati Allah wa yakuna maksuduhu salahal ma'mur dan maksudnya amar ma'ruf nahi munkar itu adalah demi kebaikan yang diperintah bukan melampiaskan dendam covernya keseknya memerintahkan yang ma'ruf atau melarang yang mungkar tapi sesungguhnya hakikatnya dendam kesumat yang dilampiaskan ngepasi aja bisa dikeseng dengan amarum dan mungkar sama dengan nasihat ikhwat nasihat itu artinya ini iradatul khair lil mansuh kehendak baik untuk orang yang dinasihati sehingga nasihat yang tulus itu biasanya orang tua yang nasihati orang tua. Nah, le kue kudu ini Ben tadi wong apik, tadi wong pinter, tadi wong kasil, itu dinasihati tulus orang tua demi kebaikan anak. Tapi kadang sekarang ini ada orang kelihatan menasihati tapi aslinya menghujat dan kemudian dia menjatuhkan orang bukan demi kebaikan orang dan nasihati sehingga bagaimana menasihati dengan buat orang ketawa diobral aibnya kemudian dilecehkan kehormatannya itu covernya kelihatan menasihati hakikatnya sungguhnya dia sedang melampiaskan dendam dan kedengkiannya merendahkan menjatuhkan dan seterusnya dan iqamatul hujah tujuannya untuk menegakkan hujah agar orang tahu tentang ya ini agama Allah wa alla yakuna maksuduhu talab riasah bukan juga tujuannya untuk mencari riasa hubur riasa ikhwan ya bahaya pengen jadi orang pemimpin terdepan paling depan harus pegang peran harus keto. ini bahaya nggak bisa di belakang orang seperti ini dia harus selalu tampil di depan memimpin jadi orang terhormat ini kubur riasa ini bisa merusak agama dan sangat gawat demikian pula tanafus uh, eh, tanakus Khairuhu dalam rangka untuk dia tanakus khairahu untuk melecehkan orang lain bukan dalam rangka itu tapi tujuannya adalah untuk lillah mentaati Allah menegakkan hujah demi kebaikan yang kita perintah dan nasihati ini adalah diantara tujuan alam bin ma'ruf oleh mungkar sehingga kadang-kadang dalam amar oleh mungkar itu perlu diperhatikan masolhi mafsadah ini adalah kaidah penting juga jangan sampai ketika dia mengingkari yang mungkar itu justru menimbulkan kemungkaran yang lebih besar mengingkari kemungkaran dengan menimbulkan kemungkaran yang lebih besar ini haram nggak boleh sehingga karena syariat ini asalnya untuk menimbulkan masalah menimbulkan maslahat kalau dilihat itu menimbulkan maslahat jalan maslahatnya 50-50 dengan mandorotnya dipertimbangkan matang-matang Mandorotnya lebih besar kita nggak boleh melakukan ya ini nahi mungkar sehingga ada pertimbangan yang sematang. terus وأصل الدين أن يكون الحب لله والبغض لله والموالاة لله والمعاداة لله والعبادة لله والاستعانة بالله والخوف من الله والرجاء من الله والعطاء لله والمنع لله وهذا إنما يكون بمتابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أمره أمر الله ونهيه نهي الله ومعادته معادة الله وطاعته طاعة الله ومعصيته معصية الله انتهى من كلام kalami Syekhul Islam Ibn Taimiyah biikhtisar. Ya pokok agama itu ikhwan <clears throat> Asruddin ayakuna al-hubbulillah supaya bagaimana kalau dia mencintai mencintainya itu karena Allah bukan karena dunia bukan karena ketenaran wal bukhdulillah kalau dia membenci juga membencinya karena Allah, bukan karena bukan karena dendam dan ini melampiaskan ini sesuatu wal mualatulillah memberikan loyalitas wala juga karena Allah, bukan karena ada tendensius tertentu wal mualatulillah ketika memusuhi juga memusuhinya karena Allah wal ibadatulillah ibadahnya karena Allah wal isti'anatu billah dia meminta tolong hanya kepada Allah wal khaufu minallah takutnya juga hanya kepada Allah warajau minallah dia hanya berharap apa yang datang dari Allah wal ata'lillah memberi juga karena Allah wal man'ulillah tidak memberi juga karena Allah wahada hada inama yakunu bimutabaati rasulillah ini semuanya hendaknya dengan itiba mengikuti Rasulullah yang amruhu amrullah wa nahyuhu nahyullah yang perintahnya perintah Allah, larangannya larangan Allah dan muadatuhu muadatullah yang permusuhannya permusuhan di jalan Allah ketaatannya ketaatannya kepada Allah maksiatnya eh, yang kemaksiatannya kedurhakaannya dan maksiat kepada Allah taala maka hendaknya dia betul-betul berusaha untuk menegakkan semuanya lillah wa fillah jadi karena Allah dan di jalan Allah ini dulu ya kawan yang kita sampaikan Thank you. 500 Oke iya. Ini cepat mas Oh Iya 500 itu punya yang menghadap jalan raya mas iya, iya. Oh iya. Anu pun ini teng Jakarta terus mau kembali lebih bangsa ke sini. Jadi, Kendali Jawa enten Iya Pak, Pak Ngawaci. Iya. Oh, iya. menyerahkan dulu eh, ini yang punya tanah mas dari Panawati di Panawati nah saya ini di Kepan